Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul al zamiah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan yang dikenal dengan al-'adam hakamah, tradisi atau adat istiadat yang sudah dijadikan suatu patokan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sudah kami sebutkan kemarin, kalau tidak berseberangan dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah, terkadang tradisi atau adat itu bisa jadikan patokan hukum. Karena terkadang nah barakallahu fikum hafizakumullah nah terkadang yang namanya ketetapan syariat itu menetapkan global saja. Tapi untuk rinciannya kan nggak disebutkan. Seperti contohnya kewajiban bagi orang yang memperkerjakan orang lain sebagai karyawan, itu kan wajib apa? Gaji. Wajib gajinya disebutkan dalam dalil, tapi rincian gajinya berapa itu kan kembali ke oruf tradisi. Eh, kembali ke oruf, ke tradisi, kebiasaan orang gaji berapa itu kan kembali ke oruf. Tapi untuk masalah wajib menggaji ada dalilnya, seperti itu maksudnya. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Walakin ahlul ilm" <clears throat> Ini yang sudah ya. Wa minal furu' itu ya. Wa minal furu'i dan termasuk cabang juga. Cabang dari na barakallahu fikum cabang dari kaidah tersebut, kaidah yang sudah kita lewati tadi bahwasanya tradisi na barakallahu fikum itu terkadang bisa jadikan hukum atau sebagai acuan kalau tidak berseberangan dengan dalil. Apa kata beliau? Anna kullu 'abdin ustayta lahu al-qabd. <clears throat> Anal qabda raji'un ilal urf. Setiap transaksi setiap transaksi jual beli atau yang semisalnya yang disyaratkan padanya qabd. Qabd serah, qabd itu serah terima. qabd itu serah terima. Jadi taqabud namanya, ya, serah terima. Si fulan menyerahkan uang kemudian pembelinya menyerahkan apa? barangnya. Itu namanya qabd. Jadi setiap transaksi yang disyaratkan harus qabd, taqabud serah terima anal qabdul raji'un ilal 'urf. Bahwasanya serah terima ini, takobut ini kembali ke tradisi. Maksudnya bagaimana? Kalaupun taruhlah seandainya dia Na'am barakallahu fikum titip ke orang lain, misalkan ana tolong belikan kulkas lah taruhlah. Ternyata orang yang kita suruh ini dia beli ke toko kulkas. Nah, ke toko barang-barang elektronik misalnya dia ke situ, ngasih uang kulkasnya diterima sama wakilnya tadi itu, maksudnya yang kita suruh tadi itu. Sudah sah secara tradisi, walaupun bukan kita langsung yang beli. apa maksudnya ya? Walaupun kita nggak nggak terjun langsung, nggak ngambil langsung barang tersebut. Itu maksudnya ada maksudnya apa? Maksudnya secara orof secara tradisi dari anggap transaksi jual beli sah. Wa ke al-hirz yurja fihi inal urf. Hirz itu tempat tempat apa? penyimpanan. Hirz itu tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan barang itu beda-beda. Kalau kambing nyimpannya di mana? Kandangan itu. Kemudian kalau misalkan e, eh, sepatu bitih, semangka di gudangan itu. Nanti kalau misalkan harta emas, perak itu kan nanti ada sendiri tempatnya, ya enggak? Di nah kalau fikum di kotak-kotak yang dikunci dan kunci yang kuatan biasanya gitu. Nanti kita lihat nanti. Jadi semuanya kembali kepada huruf. Wa kadzalika al-hirz yurja' fihi ila al-'urf wa yakhtalif bi ikhtilaf al-amwal. Seperti itu pula hirz. Nah, barakallahu fikum. Penyimpanan itu kembali ke tradisi dan berbeda-beda tempat menyimpan tersebut sesuai dengan perbedaan harta yang akan disimpan. Ya enggak? Enggak mungkin kalau semangka antum simpan di kotak atau peti emas misalkan. Nanti busuk di situ kan karena enggak cocok. Gak mungkin semangka antum simpan di kandang kambing misalkan. Ya kan? Seperti itu, na'am. Jadi perlu diperhatikan perbedaannya. Kita lihat tergantung dengan hartanya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Al-hirzu lil amwal yakhtalifu bi ikhtilafil mal. Yaitu tempat penyimpanan untuk harta itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan harta. Fahirzu al-bittikh wa nahwihi bi an yaj'alahu fi fi hadiratin. Masyaallah. Seperti contohnya tempat menyimpan bitih. Bitih itu semangka. Nah, tempat menyimpan semangka atau buah-buahan. Itu orang tadi menjadikan semangka tersebut fi hadirah. Hadirah itu gudang. Ada gudang khusus untuk naruh apa? Buah-buahan. Au an yaj'ala 'alaihi sauban. Atau contohnya taruhlah semangka tadi itu ditaruh di suatu tempat Kemudian orang yang punya semangka ini tadi menjadikan di atasnya itu pakaian atau kain. Biasanya gitu kan, semangka ditutup atas pakai kain atau pakai terpal lah gitu lah istilahnya. Kita menyimpan. Wa hirzu al nuqut Sekarang tempat menyimpan harta uang, kalau uang, nukutan uang. Minat dzahab wal fiddah itu harta fan. Nukut itu harta lah. Nah, minat dzahab wal fiddah baik berupa emas ataupun perak wa dan selainnya besonadik Sonadik itu kotak-kotak, peti. Kotak-kotak atau peti. Wara al-aghlaq al-wasiqah. Tapi apa? Di balik itu kunci-kunci yang kuat. Maksudnya bagaimana? Peti dan kotak tadi itu tidak hanya kotak peti saja tapi ada kuncinya. Dikunci. Paham ya? Ditutup dengan tutup yang kuat. Itu tempat menyimpan harta berupa emas atau perak. Berarti beda ya jadi terlihat dari terlihat perbedaannya itu tergantung dengan hartanya yang dia ingin simpan. Harta yang dia simpan itu hartanya bentuknya apa? Kalau bentuknya buah-buahan tadi, semangka atau atau yang lainnya, berarti otomatis nyimpannya pun juga di tempat yang cocok untuk penyimpanan tersebut seperti gudang misalkan ditutup atasnya terpal atau ditutup atasnya dengan kain. Nah, tempat menyimpan harta kata beliau seperti emas dan perak. Bisonadik sunduk. Sunduk itu kotak-kotak, semacam kotak atau peti. Paham ya? Peti emas, kotak emas. Wara'a al-aghlab al-wasiqah. Di belakang apa? Di belakang penutupannya sangat kuat. Maksudnya itu dikunci. Dikunci, mungkin digembok gitu ya, sangat kuat sekali. Wa hirzu al-ghanam wal mashiyah bil hadair ini. Dan tempat menyimpan ghanam itu kambing wal mashiyah atau binatang ternak bil hadair, yaitu di kandang-kandang. Ya enggak? Coba antum kalau nyimpan anu kambing di peti misalkan, meninggal dunia enggak kambingnya? Mati. Paham ya? Jadi karena enggak cocok tadi itu, enggak cocok tempat menyimpannya. Jadi lihat. Naam. Wa ma asbah dzalik dan yang serupa dengan itu. Kita lihat berikutnya. Wa min dzalika termasuk contoh juga dari cabang yang dari lewati, anal amina la yutman ma talifa indahu illa ta'addin aw tafrid. Ini penting. Orang yang terpercaya, yang dipercayai membawa harta atau semisalnya, tidak dimintai tanggung jawab kalau dia merusakkan harta tersebut, kecuali apa? Dengan taat bin. Eh, maksudnya dengan sengaja, dan taat bin itu maksudnya melakukan perkara yang tidak diperbolehkan, atau tafrid, nah meremehkan. Diamani tolong disimpankan harta ini 50 juta tolong disimpankan. Dia taruh di depan rumah itu nggak disimpan sama dia. Akhirnya hilang. Berarti kan dia meremehkan. Itu nanti ganti kalau seperti itu. Paham Tapi kalau dia sudah bersungguh-sungguh, diamanahi tolong ini amanah. 50 juta ini tolong disimpankan. Ini punya pondok misalkan. Dia bawa ke rumah, disimpan di peti, tempat yang aman, sudah digembok, ternyata kok hilang. Dia tidak tahu jawab. Kenapa? Karena sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya. Berarti dia sudah berhati-hati kan? Tapi yang ini enggak, yang pertama tadi Dikasih amanah, dia naruhnya sembarangan, taruh depan rumah ini aja. Santai, enggak hilang insyaallah katanya. Ternyata hilang. Dia ganti karena dia meremehkan amanah tadi itu. Mafhum insyaallah. Kalau ta'addin, ta'addin itu melampaui batas aslinya. Maksudnya dia itu melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Contohnya, uang ini amanahnya 50 juta ini, amanahnya. Nah, barakallahu fikum, ewa nah Amanahnya itu untuk apa? Contohnya untuk pembangunan. Untuk pembangunan ma'had misalkan amanahnya gitu. Ternyata sama dia malah digunakan untuk apa? Untuk makan keluarganya, untuk beli motor, beli mobil, untuk pribadi gitu Berarti otomatis dia kan melanggar itu ya, melampaui batasannya. Nah, itu nanti ganti dia. Paham belum ini bedanya? Paham soalnya ini ya? Nah, karena dia menggunakan itu tadi karena apa? Menggunakan barang yang sudah diamanahkan posisinya dia nggak boleh menggunakan aslinya. Nah, Allah mustahil Kita lihat Wa ta'addi wa tafrid marji'uhu ila al-'urf sekarang. Dikatakan orang itu melampaui batasan atau orang dikatakan tafrid meremehkan, itu kembali kepada tradisi. Melihat tradisi bagaimana, 'urfnya bagaimana. Fama addahu an-nas ta'addiyan aw tafridan 'ulliqa bihi al-hukm. Kalau manusia itu menganggap itu ada bentuk kriminal melampaui batasan, kejahatan atau tafrid yaitu meremehkan, 'ulliqa bihi al-hukm barulah dihukumi Paham Baru dihukumi. Jadi kalau antum misalkan diamanai harta, tolong ini disimpankan uang ini. Jumlahnya berapa? 10 juta. Disimpan baik-baik di tempat yang memang tempat menyimpan uang aman gitu ya. Ternyata kok hilang, antum enggak tahu jawab. Karena sudah meletakkan pada tempatnya. Tapi kalau antum dititipin diamanai 10 juta, antum cuma lempar depan pintu ya, taruh situ ajalah itu. Antum remehkan. Ternyata hilang beneran tanggung jawab. Karena apa? Karena di situ dia masuk dalam tafrit tadi itu, meremehkan. Apa maksudnya ya? Ewa, eh, berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa itu al-amin, siapa amin itu? Kullu man hasala al-mal bi yadihi bi idnin min asy-syari'. Setiap orang yang mendapatkan harta dengan tangannya, maksudnya harta itu berada di tangannya, tapi dengan seizin syariat. Dengan seizin syariat. Jadi amanah. Jadi harta itu ada ada di tangannya itu karena diizinkan oleh syariat. Jadi bukan mencuri ya, Maksudnya dia memang benar-benar diamanahi. Ini loh, ada uang, ada harta, tolong dijaga baik-baik harta ini untuk pondok misalkan. Kan di tangan dia. Syariat sudah mengizinkan kan itu. Nah. Atau berikutnya kata beliau, au bi'nin minal malik atau dengan seizin pemiliknya. Motor ini milikku. Tak amanahkan antum yang jaga. Tolong jaga baik-baik. Berarti kan sudah diizinkan pemiliknya. Nah, seperti itu berarti kita harus apa? Menjalankan amanah. Fa waliyul yatim hasal al-mal biyadihi bi'idnin Maka penanggung jawab anak yatim dia akan mendapatkan harta na barakallahu fikum dengan tangannya tapi diizinkan oleh syariat. Dia akan menjadi walinya, menjadi penanggung jawabnya, kan itu. Jadi otomatis dia mau enggak mau uang yang ada di tangannya dia itu ya diserahkan untuk orang yatim loh, untuk anak yatim tadi itu, bukan untuk pribadi. Itu maksudnya. Berikutnya Wal wakil hasal al mal biyadihi dan minal malik. Al wakil dan orang yang dikatakan perwakilan, wakil itu orang yang dijadikan wakil gitu loh. Misalkan terohlah antum mau belanja ke pasar sendiri kan males misalkan. Antum nyuruh orang, tolong anak titip. Titip belikan ayam lah, satu kilo misalkan. Antum ngasih uang. Ngasih uang kepada orang yang kita wakilkan tadi itu. Dia otomatis sebagai apa? Amin, orang yang kita percayai. Dia harus apa? Menjaga baik-baik uang yang dititipkan tadi itu. apa maksudnya? Seperti itu. Kata beliau, Wa kullu aminin la yutman ma talifa indahu illa bi ta'addin aw tafrid. Setiap orang yang dipercayai harta atau misalnya, dia tidak dimintai tanggung jawab la yutman, tidak dimintai tanggung jawab. Ma talifa indah, tidak dimintai tanggung jawab apa yang dia rusakkan di sisinya. Kecuali bi ta'addin aw tafrid penting ini. Kecuali kalau dia menghilangkan harta tadi itu, merusak amanah tadi itu dengan cara ta'addin. Apa ta'addin akan disebutkan setelahnya nanti. Ta'addin itu orang itu melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Paham belum? Contohnya harta 50 juta itu untuk masjid atau pondok. Sama dia yang 25 juta digunakan untuk beli mobil, beli motor misalkan. Berarti kan untuk pribadi itu nggak boleh itu loh Mas. Itu namanya ta'addin. Mau nggak mau gantikan yang 25 juta itu loh. Paham belum? Ya, seperti itu. Kita lihat. autafridin atau kecuali orang tersebut meremehkan. Wal farqu bainahuma ini perbedaannya biar paham. Wal farqu bainahuma dan perbedaan antara keduanya anna ta'addiya ta'addi itu maksudnya dikatakan melampaui batas itu bagaimana? Fi'lu ma la yazuz melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kalau antum diamanahi 50 juta untuk masjid, yang 25 juta untuk beli mobil pribadi, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, berarti nanti otomatis dia disuruh ganti 25 juta itu. Paham belum? Karena dia melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, harta amanah istilahnya gitu ya. Kita lihat berikutnya. Wa tafrid tarku Nah, tafrid itu dia meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban. Antum dia mana? Tolong ini uang ini tolong disimpankan. Berapa? 50 juta. Untuk apa? Untuk markis atau pondok misalnya. Sama dia cuma dilempar di depan pintu ini. Ditaruh di depan pintu gitu aja. Dia enggak nyimpan dia. Seharusnya kan dia nyimpan di tempat yang aman. Tapi dia meremehkan loh taruh depan pintu itu Ternyata hilang. Berarti tanggung jawab enggak? Tanggung jawab karena dia meremehkan gitu loh. Apa maksudnya? Meninggalkan sesuatu yang diwajibkan untuknya. Apa yang diwajibkan? Harus menyimpan barang tadi itu. Uang disimpan pada tempatnya itu Berikutnya kata beliau Faman u'tiya amanatan lil hifdhi fahtaja ilaiha wa tasarrafa fiha fa huwa muta'addin. Barang siapa yang diberikan amanah kepadanya berupa harta lil hifdhi untuk dia menjaganya, merawatnya, akhirnya orang ini butuh. Paham belum? Dia diamani uang 50 juta, ternyata dia butuh, butuh uang itu. Digunakan sama dia. Amanahnya untuk pondok, akhirnya karena dia butuh, digunakan sama dia berapa? 25 juta. Sisa berapa? Sisa 25 juta. Ya, yang 25 juta yang dia pakai tadi karena kebutuhan pribadi, wajib gantikan kan ya? Wajib gantikan. Seperti itu. Kita lihat. Fa huwa muta'addin berarti dia telah melampaui batas karena dia melakukan perkara yang tidak boleh dilakukan. Wa man u'tiya amanatan wa wada'aha fi fina'il bait, fina itu amama artinya. Barang siapa yang diberikan suatu amanah harta atau semisalnya, kemudian dia meletakkan di depan rumah, ini amak fina itu amamat ya, di depan rumah. Nah, bukan fana tapi fina. Kalau fana itu kan sesuatu yang akan sirna, enggak kekal. Tapi kalau fina itu amama artinya. Nah, barang siapa dikasih amanah tapi dia malah meletakkan di depan rumahnya wahya minadz dzahab awil fiddah amanah harta tadi berupa emas atau perak fahuwa mufarrid berarti orangnya meremehkan Seharusnya apa yang dia lakukan seharusnya? Nyimpan emas dan peraknya di mana? Di kotak-kotak yang memang untuk dipakai menyimpan emas kan itu. Tempat rahasia, sunduk, kotak-kotak atau peti emasan itu seharusnya. Tapi dia malah naruh di depan rumah, taruh situ aja lah. Nanti kalau enggak hilang ya enggak hilang, kalau hilang ya hilang takdir Allah katanya. Meremehkan seperti itu. Ternyata hilang beneran 50 juta, 50 juta ganti dia. Lamnya Harus jual berapa? Harus jual sapi dua. Sapi dua sampai tiga. Sapi dua nggak cukup, sapi tiga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya kan ganti dia karena dia meremehkan. Coba kalau dia nyimpan di sudah ditimpan disimpan di tempat rahasia, di peti emas, ternyata hilang juga. Dia nggak gantikan karena dia sudah memenuhi tanggung jawabnya. Paham belum? Nah, ternyata ada pencuri yang handal itu istilahnya ya. Nah, jadi gembok. Gemboknya rangkap tiga pun terbobol juga sama pencuri tadi. Ternyata ada pengalaman dia. Nah, seperti itu contoh aja. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau yang atas kembali ke atas lagi. Wa min dzalika contoh juga anna man wajada luqatatan lazimahu an yu'arrifaha haulan kamilan. Barang siapa yang mendapatkan barang temuan, mendapatkan barang temuan. Barang temuan misalkan aku di jalan nemu pensil, nemu pena, nemu uang 2000 rupiah nemu uang 5000 rupiah. Nah, itu bagaimana solusinya? Dibiarkan aja atau boleh kita ambil atau harus diumumkan selama setahun? Kalau kita lihat di sini, barang siapa yang mendapatkan barang temuan, wajib bagi dia mengumumkan selama setahun penuh. Ini para ulama menyebutkan nanti akan kita baca kalau barangnya tadi itu bernilai sehingga kalau orang itu kehilangan merasa mencari terus mana ini barangnya. Nah itu baru diumumkan selama setahun. Kalau belum setahun nggak boleh digunakan. Tapi kalau barangnya kecil, pena, pensil kecil nggak? Kecil, dua ribu rupiah. Kecil nggak Ibrahim? Kecil, lima ribu? Kecil nggak? Atau lumayan? <laughs> kecil ya intinya secara global kecil ya seperti itu. Itu boleh diambil. Antum manfaatnya masalah. Ternyata orang yang kehilangan datang tadi anak kehilangan uang ya, ada nemu Kok sudah dimanfaatkan diganti, selesai. nggak perlu diumumkan selama setahun. Tapi kalau yang kita yang jutaan, dompet jatuh kemudian atau nemu, dibuka ternyata 5 juta. Dalamnya buka lagi 2 juta misalkan. Dari total berapa? 7 juta. Ini banyak ini. Umumkan setahun dulu. Selama setahun tempel misalkan atau siapa yang kehilangan, tapi jangan di masjid. Paham ya? Di luar masjid. nanti diumumkan siapa yang kehilangan. Nah, cara mengumumkan biar bagus, biar nggak ada orang ngaku-ngaku. Gak usah disebutkan jumlahnya. Siapa yang kehilangan uang, dompetnya warna hitam. Oh ya. Karena kalau anda sebutkan jumlahnya, nanti banyak orang ngaku-ngaku. Setelah itu nanti orang datang Warnanya apa? Hitam. anda juga kehilangan dompet warna hitam. Nah, kita kan tahu jumlahnya. Dia ngomong kita tanya, jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 juta. Nah, berarti bukan pemiliknya dia. Karena jumlahnya itu 7 juta. Paham belum? Jadi kalau kalau, kalau ngumumkan barang hilang, itu lebih baiknya lebih amannya biar orang itu enggak ngaku-ngaku. Jangan sebutkan nilai barangnya. Nanti kalau ada, orang datang baru kita tes gitu loh, kita cek gitu loh. Paham ya? Nah, ini bisa apa yang kehilangan emas? Anak kehilangan katanya. Padahal emas yang kita temui itu wujudnya kalung. Paham ya? Berapa gram? 50 gram enggak sembarangan, 50 gram enggak sembarangan. Akhirnya apa? Diumumkan datang orang ngomong, "Anak kehilangan emas." Apa emasnya? Gelang katanya. Berarti bukan. Anak kehilangan emas apa kalung? Eh, mana-mana kata dia kan, kita tanya lagi, kalungnya berapa gram? Dua gram, berarti bukan. Belum. Jadi kita bisa mengendalikan orang yang ingin ngaku-ngaku kalau kita nggak menyebutkan apa? nilainya tadi itu. Tapi kalau antum sebutan nilainya udah, nanti orang akan ngaku banyak sekali. Ngaku-ngaku punya dia gitu istilahnya ya. Itu tujuannya di antaranya apa? Di dalam mengumumkan barang hilang itu upayakan jangan detail sekali yang disebutkan, cuman secara globalnya orang tahu kalau itu yang barang dia yang hilang. Nanti baru dites, diuji, Benar enggak? Barang itu milik si fulan. Tapi kalau barangnya sedikit atau kecil tadi kota seperti 2000, 3000, 5000 pensil atau pena, sedikit yang itu itu enggak masalah diambil manfaat langsung. Sekarang kalau gini, Isa. Antum lagi jalan mau ke angkringan, di depan itu ternyata nemu kerasa hitam itu. Enggak tahu punya siapa, jatuh itu nemu. Dibuka ternyata apa? bungkusan-bungkusan. Dibuka ternyata dalamnya apa? Ada pecel, ada bakmi, ada jahe itu ya. Nah, posisi masih hangat ini. Boleh nggak antum ambil atau biarkan di situ aja? Boleh diambil kan nilainya sedikit itu ya. Boleh diambil, dimanfaatkan karena itu termasuk perkara yang disebutkan para ulama barang itu cepat rusak. Kan cepat rusak kalau antum nunggu besok pasti itu, ya enggak? Antum ambil manfaatkan. Nanti kalau ditanya pemiliknya, siapa tadi yang nemu kresek oh sudah tak makan Pak? Suruh ganti ya wajib ganti gitu loh. Itu caranya. Kalaupun nggak suruh ganti, selesai. Tapi kalau suruh ganti wajib ganti. Cuman kita kan memanfaatkan. Karena posisinya itu barang yang cepat rusak itu ya. Tapi kalau emas, perak itu kan posisinya lama. Dan kalau barangnya nilainya tinggi diumumkan selama setahun. Setelah setahun ternyata kok nggak balik, nggak ada yang ngaku, nggak ada dana pemiliknya, boleh dimanfaatkan. Paham soalnya ya? Itu namanya lukotoh, namanya lukotoh. Bedakan dengan lakit. Kalau lakit itu anak temuan beda lagi. Kalau luqatah barang temuan, kalau lakit itu anak temuan. Nanti itu pembahasannya pada kitab fikih. Kita lihat sini. Kata beliau nomor tiga bawah itu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan arahan qaulul muallif rahimahullah anna man wajada luqatatan lazimahu an yu'arrifaha. Barang siapa yang mendapatkan barang temuan maka wajib bagi dia untuk apa? mengumumkannya. La budda fiha min qaid. Ini harus ada ikatan kata beliau. Apa ikatannya? Wa huwa antakuna al-luqatatu mimma yajibu ta'rifuha. Barang temuan tersebut hendaknya barang yang memang wajib untuk diumumkan. Jadi barang dilihat barangnya. Kalau kecil, pensil, pena, tip X misalkan, boleh diambil langsung. Karena barang yang sedikit. Orang lihat tidak hilang tiarin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum cuman para ulama mereka masih menempuh cara yang sebagian mereka menempuh cara yang berhati-hati. Karena mungkin sedikit menurut kita. Kalau ternyata yang kehilangan itu orang orang fakir dan miskin, banyak enggak itu? Contohnya ada orang fakir miskin kehilangan uang ribu. Paham ya? Menurut kita kan sedikit misalkan taruhlah. Tapi menurut orang fakir ini banyak enggak? Banyak kan? Nah, seperti itu. Para ulama masih menempuh sebagian mereka menempuh cara berhati-hati enggak usah diambil. Khawatir pemiliknya nanti merasa itu besar. Kalau lah diambil, disimpan dulu. Paham ya? Tapi kalau kita yakin bisa mengembalikan, ambil saja kalau nilainya sedikit dari itu. Mahfum insyaallah ya? Eh, na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya kata beliau dan minal luqatah allati la yajib ta'rifuha. Ini untuk mengeluarkan apa? Jadi wajib wajib mengumumkan itu kalau luqatahnya memang sudah sesuai dengan kadar yang wajib diumumkan. Ini untuk mengeluarkan luqatah yang tidak wajib untuk diumumkan. Li adam ihtimamin nasbiha karena manusia nggak peduli dengannya. Hilang pena satu, hilang pensil, nggak peduli. Barang sedikit itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, walihada lama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamratan fis Oleh karena ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat tamrah kurma fis di pasar. Nah, barakallahu ada kurma di pasar, temuan istilahnya ya, nemu kurma di pasar, qala laula anni akhafu an takuna as sadaqah la akaltuha. Bayangkan ini. Kalau seandainya aku aku ini enggak khawatir kalau itu termasuk sedekah, niscaya aku akan memakannya. Luqatah yang seperti itu berarti menunjukkan kalau antum jumpai makanan. Di jalan jatuh, antum lagi jalan ternyata nemu apa kresek hitam dibuka donat ternyata isinya. Donat isinya. Boleh enggak dimanfaatkan Umar? Nah, dalilnya ini di antaranya. Rasulullah hanya saja waktu itu kenapa nggak memakan kurma tersebut? Rasulullah khawatir kalau itu nanti barang sodako, Karena ahli bait nggak boleh makan apa? sodako. Ahli bait nggak boleh. Keluarga Rasulullah nggak boleh makan sodako. Hadiah nerima. Kalau sodako tidak. Paham belum ini? Jadi ini dalil yang, menunjukkan bahwasanya sebenarnya boleh gitu loh. Paham ya? Nah, di jalan bungkusan dibuka ternyata isinya donat misalkan. Ya kan? Nemu jalan di di jalan kota kita buka ternyata burger misalkan. Oh ya, dimakan namanya enggak masalah, dimakan, dimanfaatkan. Nah, cuman Rasulullah saat itu meninggalkan kurma tersebut kenapa? Alasannya karena khawatir kalau seandainya kurma itu termasuk barang sedekah. Sedangkan sedekah haram untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu Bukhari Muslim. Falau laqiyal insanu qalaman. Perhatikan Bapak ini contohnya, kalau seandainya ada orang menemu pena yusawi nisfal riyal, masalan, pena tersebut seharga setengah rial. Setengah rial itu ya mungkin bisa dikatakan murah lah. Taruhlah, taruhlah kalau dirupiahkan kita ya mungkin pena itu berapa paling murah harganya? Berapa kira? 2000 boleh belum? Dapat enggak 2000? Dapat kan? Ya intinya segitu, barang 2000, 3000, 5000, 4000 ribuan murah. Nah, seperti itu. Fa innahu la yajibu an yu'rifaha, an yu'rifahu. Maka orang tersebut tidak wajib untuk mengumumkan siapa yang kehilangan pena, siapa? Enggak perlu. Nah, Li'anna an-nasa la yahtamuna bihi. Karena manusia itu ketika hilang kehilangan pena, enggak terlalu peduli dia. Enggak terlalu apa? Peduli. Karena pena itu barang yang sedikit nilainya gitu loh ya. Nah, lakin lau wajada qalaman yusawi mi'atar riyal masalan. Tapi kalau seandainya ada orang mendapatkan pena, pena itu senilai dengan 100 real. Enggak sembarang lagi 100 real ini lihat realnya real apa dulu? Kalau 100 real, lazima ta'rif wajib bagi dia untuk mengumumkannya. 100 real itu mahal loh ya. Pena kan macam-macam. Pena terbuat dari emas bayangkan. Mahal enggak kira-kira? Mahal. Pena kerangkanya itu dari emas. Ya. Tintanya apa? <laughs> Tintanya tinta asli. Cuman ujungnya itu dari perak. Kemudian kerangkanya itu dari emas. Harganya mahal kan? 100 real itu kalau real Saudi kalau dirupiahkan sekitar kurang lebihnya barakallahu fikum intinya bisa mencapai 6 hampir jutaan, hampir jutaan itu ya, 100 real. Karena nah lah seandainya jutaan ratusan ribu lah itu. Paham ya? Intinya banyak. Nah, jadi yang seperti itu nah kita apa? Kita umumkan karena nilainya banyak dan manusia ketika kehilangan akan mencari gitu loh. Wah, mana pena pena saya tadi ya? Pena anak tadi mana ya? Nyari dia karena penanya kesembarangan, pena terbuat dari emas kerangkanya itu. Tintanya tinta asli. Kemudian ujungnya untuk untuk nulis itu dari perak kan harganya mahal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mungkin tinta para raja atau istilahnya pena para raja kan mungkin juga atau orang pemimpin, orang pemimpin yang kaya. Kita lihat di sini. Ke atas lagi itu semua tadi mengumumkan selama setahun bihas bil urf. Sesuai dengan urf atau tradisi. Paham ya? Kembali ke uruf juga. Kembali ke bawah lagi, qala Asy-Syaikh Muhammad alaihi wasallam, fala yuqal arrafha, arifha. Jangan dikatakan arifha kullu yaumin atau kullu asbu'in atau kullu syahr. Jangan diucapkan umumkanlah setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan bal yurja fi dzalika ila al-urf. Ini penting ini. Bahkan itu dikembalikan kepada tradisi. Dikembalikan kepada apa? tradisi illa annahu la budda min tatabu'il ta'rif biha awal ma yajiduha hanya saja orang tersebut harus harus mengumumkan terus ketika awal dia dapat jangan diam aja dapat dompet isinya 5 juta jangan diam aja langsung diumumkan siapa yang kehilangan dompet warnanya apa hitam di mana hilang perempatan perempatan mana perempatan depan sana misalkan dijelaskan semuanya nah warnanya Paham ya? Yang hilang apa? Tapi nilainya jangan. Ingatkan ya, nilainya jangan. Karena nilai ini pengaruhnya besar. Kalau antum sebutkan nilainya, banyak orang yang ngaku-ngaku nanti. Tapi dengan antum menyembunyikan nilai ini, orang nanti yang mau ngaku-ngaku, dia nggak bisa apa-apa. Karena dia nilainya kan harus sesuai dengan apa yang ada dalam dompet tersebut. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anna dhaya'aha min malikiha hayyun. Dikarenakan hilangnya benda tersebut dari pemiliknya itu hidup itu loh. Nah, barangkali fikum dalam artian pemiliknya kan hidup. Masih ada di situ sehingga posisinya harus diumumkan. Barangkali dia nanti kembali ke tempat yang apa? Yang dompetnya hilang tadi itu. Paham ya? Ke situ tadi diumumkan ditulis atau secara lisan atau yang semisalnya, tapi jangan di masjid. Kalau mengumumkan barang hilang di masjid, apa doanya Rasulullah? Semoga Allah Taala tidak mengembalikannya. Jadi kalau nah, mencari barang hilang di masjid itu jangan diumumkan, jangan diumumkan. Tapi kalau mencari sendiri diam nggak masalah. Setelah diam kalau ditanya ngapain? Tadi jembatannya hilang, itu nggak masalah. Ngabarkan. Tapi kalau antum di masjid teriak-teriak, <clears throat> siapa yang lihat jembatannya? Siapa yang lihat uang anak? Itu jangan. Mencari barang hilang di masjid itu Hukumnya dilarang. Doanya Rasulullah semoga Allah Taala tidak mengembalikanmu. Tidak mengembalikan apa? Barang tadi itu. Kemudian jual beli di masjid juga dilarang. Apa doanya Rasulullah? Semoga Allah Taala tidak memberikan keberuntungan. Itu yang jual beli di masjid. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah. Insyaallah mafhum insyaallah ini ya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, "Amma idza talatil muddah kama idan tas kama idan tasafatil sanah." Fayakfi an tu'arrifaha fi syahr marrah. Ini. Kalau seandainya sudah panjang waktunya, berhari-hari diumumkan enggak ada yang ngaku juga. Contohnya sebagaimana kalau sudah mencapai setahun. Setahun kok enggak ada lagi yang ngaku, maka cukup dia mengumumkan mungkin dalam sebulan sekali. Paham ya? Walaupun boleh dimanfaatkan kalau sudah setahun. Tapi nanti kalau minta ternyata pemiliknya datang, dia wajib mengembalikan. Tapi pada asalnya sudah boleh dimanfaatkan kalau sudah setahun tadi itu. Mahum soal ini. Ewa. Nah sekarang kalau gini, kalau sekarang taruhlah antum menemukan dompet orang, dompet itu ditemukan, dibuka di dalamnya ternyata apa? 5 juta. Nemu. Ada nomor teleponnya orangnya. Nomor teleponnya ya, antum telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apakah benar Bapak Fulan bin Fulan? Iya. Tadi kehilangan dompet ini ya. Iya. Siapa ini ya? Si fulan yang menemukan. Oh, kita ketemuan di mana? Ketemu depan stadion Maguharjo. Contohnya, ketemulah di sana antara yang menemukan dompet dengan pemiliknya. Ternyata pemiliknya saking senangnya berterima kasih dia. Alhamdulillah, Bapak sudah menemukan dompet kami. Ini ada 200 ribu untuk Bapak misalkan. Boleh nggak diterima? Boleh nggak masalah. nggak ada sekali itu. Atau kan nggak minta. Kalau pernah mengatakan nggak usah, jangan nggak usah banyak-banyak, Pak. Kalau yang maksudnya nggak usah ngasih lah, taruhlah gitu ya. Nolak gitu ya. Ternyata dia tetap ngasih, ya nggak masalah itu pemberian. Yang jadi permasalahan itu antum jebak dia. Ini dompet bapak tak temukan pak. Kalau bapak mau kembali dompetnya, bapak harus beri kami 500 ribu. Nah itu nggak boleh. Amlum. Tapi kalau cuma-cuma pemberian dari orang yang punya dompet tadi kok ngasih, seringnya gitu seringnya ya. Dulu ada eh, ada santri sini pernah menemukan barang itu dikasih 100 ribu dia. Alhamdulillah Ya diterima enggak masalah, enggak sih Tapi jangan sampai antum dengan cara tadi itu ya, mau mengembalikan dompetnya kalau dikasih itu jangan. Kalau cuma-cuma dari pemilik dompetnya ngasih, diterima enggak enggak masalah. mohon salah. Nah. Kita lihat lagi atasnya barakallahu fikum, fa illam yajid sahibuha fa illam yajid sahibaha ba'da ta'rifiha, nam malakaha. Artinya apa? Kalau seandainya dia nggak jumpai pemiliknya setelah diumumkan selama setahun, maka dia boleh memilikinya. Ingat-ingat ya, berarti barang yang hilang itu ada berapa sebenarnya? Pertama, barang yang hilang nilainya tidak dianggap serius oleh yang kehilangan karena nilainya sangat sedikit, boleh diambil. Namanya lokotah ya, boleh diambil, dimanfaatkan. Nggak perlu diumumkan selama setahun. Yang kedua, kalau barang yang hilang itu nah bernilai, nilainya itu bisa dianggap Nah, barakallahu fikum orang yang kehilangan tuh merasa mencari terus, itu harus diumumkan selama setahun. Kalau setahun itu kok nggak datang pemiliknya, boleh dimanfaatkan. Kalau datang dikasihkan. Yang ketiga, kalau barang yang hilang itu bentuknya sesuatu yang mudah basi, mudah rusak, seperti misalkan nemu donat itu atau nemu roti atau nemu pecel atau nemu bakmi misalkan Nah kalau fikum atau nang batagor lah taruhlah di jalan itu Antum ambil, boleh dimanfaatkan saat itu. Enggak perlu antum umumkan nah kalau fikum di masyarakat di kampung siapa yang kehilangan batagor. Enggak perlu. Paham ya? Langsung dimanfaatkan situ. Paham belum ini? Ini penting ini ya, seperti ini ya. Karena kita hidup sehari-hari berarti menunjukkan bahwasanya sesuatu yang seperti ini harus tahu gitu loh. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Naam. Ikhwan din azzani wa azakumullah kita ambil contoh satu lagi ya. min furu'iha termasuk tabangnya juga kata beliau annal awqafa yurja' fi masarifiha ila syurutil waqifin allati la tukhalifu asyara ini penting bahwasanya barang-barang wakaf itu kembali kepada na barakallahu fikum keingin kembali kepada tujuan ya, tujuan wakaf tersebut. Nah, di wakaf untuk masjid atau untuk umum atau untuk pribadi itu lain lagi ya. Nah, itu nanti kembali ke mana? Dikembalikan kepada syarat-syarat orang yang mewakafkan. Belum? Kembali kepada syarat orang yang mewakafkan. Syaratnya apa? Selama syarat itu tidak berseberangan dengan syariat. Kenapa kok dikasih catatan selama tidak berseberangan dengan syariat? Karena kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah itu batil syaratnya, walaupun 100 syarat. Oleh karena itu dilihat lagi barang-barang wakaf eh, cara penggunaannya itu dikembalikan bersyarat-syarat yang mewakafkan. Yang mewakafkan ngomong gini, ini ada wakaf minyak wangi untuk mana Pak? Untuk masjid. Ya jangan dibawa pulang minyak wanginya. Paham belum? Taruhlah sekarang di masjid ada wakaf minyak wangi, yaitu orang yang ke masjid memanfaatkan enggak masalah, tapi kalau dia ngambil minyak wangi tadi dibawa pulang, boleh enggak? Enggak boleh. Paham maksudnya? Sesuai dengan syarat yang diberikan. Nah, barakallahu fikum barang wakaf tadi itu. Contoh yang lain. Ada orang yang mengatakan ini ada wakaf untuk masjid. Setiap kali habis kami yang akan mengisinya wakaf itu air minum. Air minum ya wakaf tapi ya wakaf. Nah, Kemudian ternyata kita dari rumah bawa botol aqua kosong. Dari rumah ini ya. Masuk ke masjid ngisi situ. Ngisi ya. Ngisi dibawa pulang airnya, diminum di rumah sama keluarga. Itu pada asalnya boleh enggak pada asalnya? Enggak boleh karena barang itu tuh masjid itu loh. Bedakan itu ya. Al-Qur'an yang tulisannya waqaf lil masjid, Al-Qur'an, stempelnya waqaf lil masjid, itu juga jangan dibawa keluar masjid itu loh. Bawa ke rumah, bawa kemana, jangan di ya, masjid aja. Kecuali kalau wakafnya lillah. Kalau wakaf lillah itu umum sifatnya. Intinya wakaf nggak boleh diperjualbelikan. Maksudnya ya, barang wakaf itu boleh diperjualbelikan kalau manfaatnya terhenti. Manfaatnya apa? Terhenti. Contohnya, ya, contohnya ada orang mewakafkan tanahnya di, nah barakallahu fiikum misalkan di tengah hutan lah. Aku wakafkan tanah 2 hektar ini untuk apa? Dijadikan masjid. Ternyata di tengah hutan Orang mau ke, situ kesulitan, dijual tanah wakaf tadi itu. Boleh nggak? Boleh, tapi manfaatnya kembali ke wakaf lagi. Hasil jual tanah 2 hektar dan di kebun sawit tadi itu, paham ya? Dijadikan wakaf lagi, membeli tanah mungkin yang di kota. Kalau itu boleh, tapi yang dilarang adalah dimanfaatkan untuk pribadi. Nah, hati-hati ya. Nah, barang wakaf seperti itu. Fa'inna jahla Fa in jahila nam syartal muqif raj'a fi dzalika ila al-'adah wal 'urf al-khas. Kalau seandainya dia itu enggak tahu syarat orang yang mewakafkan syaratnya apa, kembali ke tradisi, 'urf. Boleh. 'Urf tradisi yang khusus. Syaratnya kalau ma'ruf boleh terapkan. Ini kan kembali kepada kaidah apa tadi? Bahwasanya adat istiadat atau tradisi itu bisa jadikan sandaran hukum acuan selama tidak berseberangan dengan syariat. Mohon insyaallah? Nah. kalian. lihat. Summa ila al-'urf al-'am, kemudian kembali ke tradisi yang sifatnya umum fi sarfiha wa masarifnya. Baik di dalam menyerahkan wakaf atau dalam apa? Dalam menggunakan barang wakaf tersebut. Nah, ayo kita lihat sini. Mohon salah ini ya. Mafhum soal ihsan? Ayo. Wa min dzalika al hukm bil yad. Wal mujarah liman kana bi yadihi 'ainun yatasarraf fiha muddah tawilah tasarruf al mulak bi annaha lahu 'amalan bil 'urf illa bi niyyati illa bi niyyatin na barakallahu fikum tashhadu bi khilafi dzalik. Artinya termasuk Hal itu juga termasuk pembahasan itu juga. nah barakallahu fikum al-hukmu bil yad, yaitu menghukumi dengan tangan. Maksud dengan tangan itu bagaimana? Disebutkan di bawah itu nanti. Nah barakallahu fikum orang yang misalkan dia ngam minjam barang lah tarolah, Minjam minjam barang terlalu lama. Paham ya? Sehingga mau enggak mau pemilik barang itu kan minta nanti untuk dikembalikan. Ewa. Ya kalau sudah diminta seperti itu, ya harus kembalikan dia. Kalau rusak tanggung jawab. Posisinya seperti itu. Kita lihat. Naam wal mujarratu liman kana biyadihi ainun. Ainun itu maksudnya barang. Naam. Yang barang tersebut dia menggunakannya dalam jangka yang panjang gitu Dengan penggunaan seakan-akan milik dia. Barang yang dia pinjam tadi dia gunakan seakan-akan milik dia dan gunakannya itu sepuasnya gitu lah istilahnya. Naam. Ewa. Itu nanti nah cara pengembaliannya atau cara nah barakallahu fikum solusi jalan keluarnya adalah kembali ke uruf atau tradisi. Nah, bagaimana kalau yang namanya barang minjam itu kan cuma sebentar biasanya. Tapi lama minjam bertahun-tahun misalkan, lama digunakan terus, itu seakan-akan sudah dibeli sama dia gitu loh. Kalau barang itu kan bisa berkurang ini ya. Nah, harganya bisa ber, berkurang karena minjam motornya ya udah dipinjamin. Ternyata minjam minjamnya 2 tahun. Minjam katanya bawa kemana-mana untuk dagang, untuk jualan, berkurang nggak nilai harga motor itu? Berkurang. Ya otomatis dia seakan-akan dihukum udah beli gitu. Ganti berarti kan ganti rugi. apa maksudnya itu ya? Nah, <clears throat> Kita lihat bawah itu kalamnya Syekh Muhammad Alaihi Wasallam terakhir. kalau Syekh Muhammad Alaihi Wasallam rahimahullah, "Hadhi mas'alatun muhimmatun idza kana hadzal milik biyadi insan yatasarraf fihi tasarrufa al-mullak." Al-mulak itu seperti para pemilik, mulak, bukan malak ya, mulak. Nah, bacanya itu al-mulak. Nah. Ini permasalahan penting. Apabila <clears throat> kepemilikan ini berada di tangan orang, antum punya barang di barangnya di tangan orang. Orang tadinya tasarrufi menggunakan barang tersebut tasarrufal mulak seperti milik sendiri. Paham belum? Yang antum pahami ketika orang minjam itu bagaimana kira-kira? Gunakannya ya sederhana saja kan. Tapi ini enggak, minjam barang orang lain, ya, dia gunakan seakan-akan barang dia sendiri. Minjam motor langsung motornya dipakai untuk balapan misalkan. Ya, kenal potnya digelombong sama dia. Akhirnya untuk trek-trekan lah istilahnya. Rusak motornya. Karena dia menggunakannya seakan-akan milik dia sendiri itu loh. Nah itu kita lihat contohnya. Kata beliau, fi amlakihim bi ta'zirin wa istighlani wa ghair dhalik. Minjam barang tapi dia menggunakannya seakan-akan menggunakan barang sendiri. Seperti apa? Masalah kepemilikannya, fi ta'zirin malah disewakan orang lain. Pak, anak pinjam motornya, Pak. Motor yang mana? Itu motor yang Jupiter Z itu loh katanya, minjam katanya. Dipinjam dia. Sama dia dipinjam, ternyata malah disewakan orang lain. Berarti kan dia seakan-akan menggunakan barang pinjaman, pinjaman itu seakan-akan milik pribadinya itu nggak boleh itu loh. Paham betul maksudnya? Jadi kalau minjam ya minjam gitu. Minjam kok malah disewakan. Berarti otomatis kan dia seakan-akan menyewakan barang dia sendiri gitu. Padahal punya orang lain. Kita lihat. Naam. Summa ja'a insanun makana yushahiduhu. Kemudian datang orang yang dia menyaksikannya tasarraf fi hadzal milk. Naam, faqala hadza li. Eh, kemudian datang orang yang menyaksikannya karena dia menggunakan dengan barang tersebut seakan-akan milik dia. Akhirnya orang itu mengatakan hadzal ini milikku fa inna da'wahu hadhihi la tusma' maka sesungguhnya pengakuan-pengakuan seperti ini enggak nah enggak didengar maksudnya bagaimana maksudnya harus butuh butuh saksi yang kuat yang akurat kita lihat qala syekhul islam rahimahullah taala hatta law ata bi wathiqatin an hadzal milik li jaddihi aw ma asbah dzalik fa innahu la tusma' masyaallah hatta walaupun dia itu mendatangkan bukti Eh, bukti kepemilikan ini miliknya, milik paman, milik, milik kakeknya atau yang semisalnya, maka enggak didengar. Kenapa? Li'anna intiqalal milik asbabuhu katsirah. Karena berpindahnya kepemilikan itu sebabnya banyak sekali. Berpindahnya kepemilikan itu sebabnya banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Contohnya antum punya motor, kok tiba-tiba jadi milik si fulan? Itu sebabnya imam dibeli, imam antum kasihkan, antum hadiahkan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, itu kan berarti menunjukkan berpindahnya kepemilikan itu beda-beda sebabnya. Paham belum? Kalau si A punya motor, dibeli sama B, si B, berpindah enggak kepemilikannya? Berpindah, tapi sebabnya karena jual jual beli. Si A punya motor, berpindah kepemilikan ke si B, tapi dikasihkan dihadiahkan. Berpindah enggak kepemilikannya? Berpindah, tapi sebabnya karena hadiah. Paham belum bedanya? Seperti itu kata beliau. Wa yuhtamal anna hadhihi alwasiqah nusiyat 'inda intiqalil milk wa wujdat ba'da dhalik. Bisa jadi nam kertas ini, kertas bukti ini, nah wasiqah itu semacam kertas bukti ya. lah seandainya sekarang yang biasanya kertas yang bermaterai lah bukti itu ya. Nah, ternyata dilupakan ketika berpindahnya ke pemilikan, baru dijumpai setelahnya gitu loh. Jadi ketika berpindah ke pemilikan tuh buktinya yang kertas yang bermaterai tadi itu terlupakan gitu loh. Nah, setelah Jarak lama barulah dijumpai. Fala yumkin an na barakallahu fikum uh, eh, antung za'a amlakun nas bimithli hadha Maka enggak mungkin dicabut kepemilikan manusia dengan seperti ini. Wa yaqulu rahimahullah, "Lau annana naza'na amlakan nas bimithli hadha la hasala fi hadha darar katsir 'ala nas." Kalau seandainya kita mencabut kepemilikan manusia dengan cara seperti ini, bermaterai atau kertas atau kertas wasikoh untuk mencabut hak milik orang lain seperti ini terjadi kata beliau ini saya akan menimbulkan bahaya yang sangat banyak na'am barakallahu fikum yang akan menimpa manusia kesimpulannya yang terakhir ini barakallahu fikum kalau barang itu sudah digunakan orang lain nah jangan terburu-buru kita mengambilnya kalau barang itu posisinya apa nah mungkin sudah eh, Dikhawatirkan barang tersebut mungkin sudah dihadiahkan atau mungkin sudah dijual belikan tadi itu. Paham Tapi masalah pinjam meminjam itu beda dengan yang namanya jual membeli, jual beli. Paham ya? Karena ada yang berpendapat, nah selama lafaznya dia minjam, itu tetap dia dikatakan minjam. Nah, bukan nyewa. Nah, sekarang ada juga yang berpendapat kalau dia itu minjam sebenarnya nyewa itu enggak benar. Atau minjam motor. Anak minjam motor mau ke kemana? Mau ke bawah ke Jogja mau belanja katanya. Oh gitu ya. Itu minjam itu nyewa atau minjam? Bedakan ya. Minjam dan nyewa lain ya. Kalau nyewa antum berhak tuh bayar apa? Hak nyewa tadi, hak sewa. Kalau minjam itu atau cuman hak antum mengembalikan pinjaman tadi itu. Paham ya? Taruhlah beli bensin itu lain lagi pembahasannya. Cuman kembali ke hukum asal minjam. Paham ya? Lafatnya kan minjam. Jangan lafat minjam dibilang ini nyewa. Beda lagi. Karena yang seperti itu pendapat seperti itu ada yang berpendapat tapi keliru seperti itu. Nah, Allah musta'an. Berarti, berarti sudah kita selesaikan insyaallah taala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu wa taala alamin.